السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمة الله نعم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل wa yantafi ta'thimu anhu waz-zalal. Ya, baik. Qala al malik rahimahullah taala wal khata wal khata ini adalah nam al khata ya ditasghil hamzahnya sehingga tidak terlalu kuat hamzahnya tidak nambah wal khata al khata ini adalah al khata kesalahan wal khata wal ikrahu wal khata ya, ya. Wal khata, khata ini adalah al khata ya. Cuma dia di dilunakkan hamzahnya ya, ditasil hamzahnya sehingga tidak tidak nampak ha, hamzahnya. Wal khata ini adalah al khata. Bukan salah bukan ya, tapi maknanya sama dengan al khata. Ya. Wal ikrahu dan ikrah adalah paksaan. Wan nisyan dan lupa. asqatuhu ma'budun rahmanu maka digugurkan oleh sesembahan kita yang Maha Rahman. Al-khata kekeliruan ya, yakni tersalah bukan sengaja menyalahkan diri, bukan sengaja berbuat salah, tapi tersalah ya. Walikrah dan terpaksa, wanisian serta lupa. Tiga perkara ini tersalah, terpaksa dan lupa asqatahu ma'budun rahman maka digugurkan dosanya oleh sesembahan kita Allah yang Maha Rahman. Lakin mal itslafi yasbutul badal akan tetapi kalau kesalahan atau terpaksa atau lupa tadi itu nah bersamaan dengan perusakan itslaf itu perusakan yakni merusak haknya orang lain yasbutul badal ya. tetap ada kewajiban mengganti ya, ada kewajiban mengganti wa yantafi ta'thimu anhu zalal wayan tafi tetapi ternafikan ya, tidak dihukumi wayan tafi ternafikan ya, tidak dihukumi at-ta'zim yakni dosa tidak dihukumi dosa anhu wazalal darinya dan az ya, azalal az ini juga sama ya, dengan ta'zim ya, dia tidak berdosa nah ya, sekali lagi kesalahan yang tidak disengaja kemudian paksaan Nah, kemudian lupa maka ini digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila perkara-perkara tersebut nam bersamaan dengan merusak hak orang lain atau merusak perkara yang lain, maka tetaplah al-badal tersebut. Ya, ada kewajiban menggantinya. Ya. Dan dinafikan darinya dosa ya, dan kesalahan secara secara hukum. Nah, ya, seperti seorang tidak sengaja menabrak rumah orang lain, ya, menabrak orang lain secara tidak sengaja, dia tidak berdosa tetapi dia wajib nah memberikan ganti rugi. Oh, ini sekedar gambar yang ringkas. Nanti kita akan baca selanjutnya. Nah, dan sebelum kita baca penjelasan beliau, al khata itu ada dua macam. Ya. Al khata, al khata yang pertama adalah didus soab. Ya. Khata kesalahan yang dia merupakan lawan dari kebenaran. Dia berbuat al khata yakni sengaja berbuat salah. Ini juga khata. Orangnya disebut khati. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf 6 ketika saudara-saudara Yusuf mereka berkata kepada bapaknya, bapaknya ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin ya. wahai bapak kami mohonkanlah ambi, mohonkanlah ampun buat kami sungguhnya kami adalah orang-orang yang khati orang-orang yang salah ya karena salah sengaja 6 membuang Nabi Yusuf alaihissalam menceburkan ke dalam sumur dan seterusnya. Nah, ini adalah Ya, ini berdosa yang seperti ini. Nah, kemudian khata yang berikutnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, wahai Rabb kami, nah, janganlah engkau azab kami karena kami lupa atau kami tersalah. Ya. Dan orang yang khata yang tidak disengaja mukhti, orang yang mukhti. Ya. Jadi beda antara khati dengan mukhti. Mukhti orang yang salah tetapi tidak tidak sengaja. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni sebagaimana disebutkan dalam hadis qad ghafartu ya, atau qad fa'altu aku telah mengampuni. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni enam orang yang salah tetapi tidak disengaja. Ya, tapi kalau orang salah enam kemudian disebabkan oleh karena kesengajaan maka dituntut atasnya untuk bertaubat ya. Dengan taubat yang nasuha agar Allah Subhanahu wa taala nam me memberikan taubat kepadanya. <clears throat> Naam. Qala rahimallahu taala wa hadza min kamali judihi wa karamihi taala wa rahmatihi bi ibadihi. Dan ini merupakan kesempurnaan dari kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya annahu lamma kallafa ibadahu bi awamira yaf'alunaha wa nawahin yajtanibunaha bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menugaskan atau membebankan ibadah kepada hamba-hambanya untuk mereka melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan larangan agar mereka menjauhinya annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'muri awirtikabun lil mahdhuri yakni bahwasanya apabila muncul dari mereka atau terjadi pada mereka atau terdapat pada mereka kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah atau mereka terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang enam nisyanan au khata'an au ikrahan baik itu karena lupa atau karena tersalah ya au ikrahan atau karena terpaksa enam annahu ya'fu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni anhum wa yusamihum wa yusamihuhum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni mereka ya. yusamihuhum sama artinya berikan maaf liqalihi sallallahu alaihi wasallam ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi. Nam, ya. Dimaafkan untuk umatku dari perbuatan-perbuatan yang tersalah dan yang karena di, karena lupa dan karena yang terpaksa ya. diampuni atau dimaafkan dari umatku dari kesalahan yang tidak sengaja dan lupa serta apa-apa yang mereka terpaksa atau dipaksa darinya atau atasnya. Nah. Qala Ibnu Rajab rahimallahu taala fi Syahril Arba'in berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitab ya, dalam Syarah Al-Arba'in. Ya. Ba'dama dzakara an-nusus ad-dalata ala raf'il itsmi 'anil mukhti' wan nasi. Setelah beliau menyebutkan nas-nas yang menunjukkan atas bahwasannya dosa itu diangkat dari orang yang tersalah dan orang yang lupa. Beliau mengatakan wal azharu wallahu alam anna an-nasiya wal mukhti'a qad ufiya anhuma bi ma'na rufi'al itsmu anhuma. Dan yang zahir wallahu alam bahwasanya orang yang lupa dan orang yang tersalah dia telah dimaafkan ya. Keduanya telah dimaafkan yakni maknanya adalah diangkat dosa dari keduanya ya. Allah memaafkan orang yang lupa dan orang yang tersalah yakni Allah angkat dosa darinya. Nah, jadi tidak sampai berdosa. Nah, li'annal isma marattabun alal maqasidi wan niat, Karena sesungguhnya dosa itu merupakan konsekuensi dari niat dan tujuan. Kalau seorang yang berniat berbuat jelek, dia akan mendapat dosa. Tapi kalau seorang tidak berniat jelek, ya, tidak berniat yang tidak baik, tetapi kemudian melakukan sebuah kesalahan, maka ini tidak tidak berdosa, ya. Tidak tidak berdosa karena tidak ada niatan untuk untuk berbuat kejelekan tadi. Nah, Kemudian wan nasi wal mukhti'u la qasda la qasda lahuma fala itsma alaihima. Dan orang yang lupa serta orang yang tersalah mereka tidak memiliki tujuan, ya, mereka tidak memiliki niat untuk berbuat salah. Ya, mereka tidak memiliki niat untuk berbuat salah fala itsma alaihima. Maka tidak ada dosa bagi keduanya. <clears throat> tidak ada dosa bagi keduanya. Wa amma raf'ul ahkami falaysa muradan min hadhihi nusus. Adapun mengangkat hukum ya, hukumnya maka bukanlah yang dimaksudkan dari nas-nas ini ya. Bukan berarti kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu sudah bebas, tidak ada tanggung jawab terhadap sesama manusia, tidak. Nah, dia tidak memiliki tanggungan berupa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetapi tanggung jawab dia di hadapan makhluk. Ya, kalau itu berkaitan dengan makhluk maka tetap ada. Tidak diangkat hukumnya yang berkaitan dengan makhluk ini. Nah, fayuhtaju fi fisubutiha wa nafiha ila dalilin akhar ya maka membutuhkan untuk penetapan dan penolakannya kepada dalil yang lain ya adapun dosanya diangkat sedangkan hukumnya maka ini dibutuhkan dalil yang lain kalau dalil yang lain menunjukkan bahwasanya hukumnya tetap maka tetap hukumnya kalau ada dalil yang lain yang menafikan hukumnya maka hilang hukumnya nah tetapi dosa maka hilang, ya, dosa hilang. Adapun hukum yang berkaitan dengannya, maka butuh keterangan dari dalil yang lainnya untuk menetapkan apakah enam hukumnya tetap ataukah tidak enam. Ya, sebagaimana dicontohkan pada enam perkara-perkara yang sebelumnya. Enam, seorang yang diserang oleh onta yang mengamuk, ya, tidak ada jalan yang lain kecuali enam membunuh onta tersebut. Ya, karena enam darurat itu berasal dari hartanya orang lain, maka ketika merusak nah ontanya orang lain maka tidak ada hukum untuk menggantinya. Ya, berbeda dengan orang yang dalam keadaan darurat. Sudah lapar ini kalau nggak makan mati. Dia potong onta tersebut, maka ini dia mengganti. Ya, ini diantaranya. Tapi dia tidak ada niatan untuk apa menyengaja memotong onta tersebut, tetapi karena terpaksa. Ya. Dia tidak ingin memotong onta, sedang jalan-jalan tiba-tiba onta mengamuk nyerang dia, terpaksa dia memotong onta tersebut. Nah, baik. <clears throat> Kemudian wal khata dan kesalahan an yaqsida bi fi'lihi syai'an fayusadifu fi'luhu ghaira ma qasadahu Misal an yaqsida qatla kafirin fayusadifu musliman adapun al khata yang dimaksudkan di sini adalah enam seorang memaksudkan untuk melakukan sesuatu ya seorang meniatkan untuk melakukan sesuatu fayusadifu fi'luhu ghairama qasadahu. Ternyata perbuatannya itu mengenai apa yang dia tidak niatkan. Ya, mengenai apa yang dia tidak niatkan. Nah. Misla an yaqsida qatla kafirin fayusadifu musliman. Seperti contohnya dia berniat untuk membunuh orang yang kafir tetapi ternyata kena kepada seorang muslim dan ini terjadi ya. Terjadi dalam peperangan misalnya seorang ingin membunuh orang kafir ternyata Nah, ada saudaranya muslim yang lewat. Nah, ternyata kena saudaranya. Saudaranya mati. Nah, maka dia tidak tidak berdosa. Ya, dia tidak tidak berdosa. Ya, adapun diat itu adalah urusan berikutnya. <clears throat> Kemudian wan nisyan dan lupa an yakuna zakiran li syai'i fayansahu 'indal fi'li. Ya. Nisyan ini adalah bahwasanya seseorang itu ingat terhadap sesuatu tetapi dia lupa ketika melakukannya. Ya. Tetapi dia lupa ketika melakukannya. Ini nisyan, yakni didahului dengan ilmu. Pada awalnya dia tahu, kemudian pas melakukannya dia lupa. Ya. Tapi kalau dari dahulu memang tidak tidak pernah tahu, tidak bisa dikatakan oh saya lupa. Lupa apa? Tidak tahu. Nah, ini tidak <clears throat> tidak lupa. Ya. Lupa ini pernah tahu, kemudian tidak ingat. Ya. Tapi kalau tidak pernah tahu, maka itu adalah jahil. Ya. Orang yang tidak tahu, bukan orang yang lupa. Wakilahuma maafun anhu maka keduanya dan keduanya ini dimaafkan ya al khata wa nisyan ila an qala al fi'lu tsani fi hukmil muqrah wa huwa naw'ani sampai beliau mengatakan atau sampai kepada perkataan beliau <clears throat> Al-Faslu Tsani pada pasal yang kedua yakni tentang hukum orang yang terpaksa. Wa huwa nau'ani dan dia ada dua macam. Ya, ada dua dua macam orang yang terpaksa ini ada dua dua macam. Ahaduhuma yang pertama man la ikhtiyara lahu wa la qudrata lahu 'alal imtina. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan baginya ya, tidak memiliki pilihan baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar, ya, tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Kaman humila kerhan wa udakhila makanan halafa 'alal imtina'i min dukhulihi. Seperti seorang yang dibawa dengan paksa dan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang dia telah bersumpah bahwasanya dia tidak akan masuk, ya. Ada seorang bersumpah, wallahi saya tidak akan masuk rumah ini. Wallahi saya tidak akan masuk ke dalam bangunan ini. Maka dia sudah bersumpah dengan nama Allah tidak boleh dia masuk ke bangunan atau rumah tersebut. Kalau dia masuk hukumnya apa? Berdosa. Ya, dia berdosa. Tetapi ada orang yang sengaja Gendong, eh sudah masuk sini. Ya. Maka dia tidak berdosa. Ya. Karena tidak ada pilihan. Ya. Dia tidak mampu karena yang mengangkatnya besar dan kuat misalnya. Sudah masuk di sini. Kamu katanya sumah nggak mau masuk rumah ini. Ya. Sekarang masuk. Ya maka orang ini tidak tidak berdosa. Karena dia tidak ada pilihan lain. Tidak bisa loncat, tidak bisa melawan dan seterusnya. 6. au humila kurhan wa duriba bihi ghairuhu hatta mata dzalikal ghair. 6. atau dia diangkat dengan paksa dan kemudian dipukulkan kepada orang lain sehingga orang lain itu mati. Ya. Dia diangkat dengan paksa, kemudian dipukulkan. Misalnya ada anak kecil, dia orang besar, sudah keras tulangnya, dipukul anak kecil, kepalanya kena kepala anak kecil itu, sampai anak kecil itu mati. Ya. Dia mati dengan sebab apa? Dengan sebab kena dia, tersentuh dengan dia. Nah, wala qudrata lahu alal imtina dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak hal itu. Au <clears throat> au udji'atil mar'atu summa zuniya biha min ghairi qudratin al imtina atau dibaringkan seorang wanita kemudian dizinakan dengannya tanpa dia mampu untuk menolaknya ya dipaksakan entah gambarannya kayak apa ini fa fahadza la itsma alaihi bil ittifaq ya dan ini tidak ada dosa baginya secara berdasarkan kesepakatan ya yakni semua ulama nah bersepakat bahwasanya orang yang seperti ini tidak berdosa ya Orang yang seperti ini tidak berdosa. Wala yatarattabu alaihi hanatun 'inda jumhur. Ya. Dan tidak berkonsekuensi atasnya dosa ya. berdasarkan jumhur. Ya. Tidak ada konsekuensi berupa dosa menurut jumhur. Waqad waqad huqiya an ba'di salaf kan nakhai fihi khilaf. Ya, dan diriwayatkan atau disebutkan dari sebagian salaf seperti dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala bahwasanya padanya terdapat khilaf ya. Nah, ya, tapi jumhur enam berpendapat bahwasanya enam orang yang terpaksa seperti itu keadaannya maka tidak ada tidak ada dosa dan tidak ada tanggung jawab atau konsekuensi apapun enam baginya. Tsumma qala kemudian beliau mengatakan anna utsani macam yang kedua man ukriha bidarbin au ghairihi hatta fa'ala. Naam fahadhal fi'lu muta'alliqun bihit taklifu. Ya. Dan macam yang kedua adalah seorang yang dipaksa untuk memukul, ya, dipaksa untuk memukul atau berbuat yang lainnya sehingga dia melakukannya. Nah, maka perbuatan ini berkaitan dengan pembebanan, ya. Jadi seorang kamu pukul, kalau nggak pukul konsekuensinya begini, ya. Kalau kamu nggak pukul dia, saya pukul kamu, ya. Nah, fa innahu yumkinuhu alla yaf'al maka sesungguhnya memungkinkan baginya untuk dia tidak melakukan ya, berbeda dengan tadi sudah diangkat dipukulkan dia tidak bisa mengelak kalau ini ya kalau kamu tidak mukul nanti saya tidak kasih makan kamu ya dia masih bisa ada alternatif yakni dia bisa memukul tapi resikonya ya apa dia bisa memukul bisa tidak memukul kalau tidak memukul resikonya dia nah mendapatkan ancaman dari orang yang memaksa nah Fawa mukhtarun lil fi'li. Maka dia memiliki pilihan untuk melakukan. Nah, lakin laisa gharaduhu nafsal fi'li, tetapi bukan niatnya untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Niatnya bukan melakukan perbuatan itu, bal daf'ad anhu. Akan tetapi sekedar menghindarkan madarat darinya. Ya, dia melakukan perkara itu bukan karena memang dia ingin melakukan perbuatan itu tidak, tetapi karena ingin menyelamatkan diri dari kemadaratan. Kalau saya tidak berbuat ini, nanti saya dapat dapat pukul. Fa fawa mukhtarun min wajhin, maka dia mendapatkan pilihan dari satu sisi, yakni pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Naam. wa ghairu mukhtarin min wajhin. Dan dia dalam keadaan tidak memiliki pilihan di sisi yang lain, yakni kalau dia tidak melakukan, dia akan dapat pukul, ya. 6. Walihada ikhtalafan an-nasu hal huwa mukallafun amla ya, maka pada keadaan atau macam yang kedua seperti ini enam manusia berselisih pendapat dan manusia di sini adalah ulama maksudnya enam hal huwa mukallafun amla apakah dia mukallaf ataukah tidak ya. kalau jenis yang pertama jelas dia tidak mukallaf karena memang dia sudah terpaksa nggak ada pilihan yang lain dia diangkat dipukulkan kepada anak kecil ya dia diangkat ya. kemudian dilemparkan kepada orang lain. Misalnya. Nah, maka dia tidak mukallaf, maka sama sekali tidak ada dosa baginya. Ya, tapi kalau keadaan ini dia memiliki pilihan di satu sisi tetapi tidak memiliki pilihan di sisi yang lain. nah <clears throat> Hal huwa mukallafun amla? Apakah dia mukallaf ataukah tidak? Ya, kalau tidak mukallaf berarti tidak ada dosa, tidak ada tanggungan sama sekali. 6. <clears throat> Wattafaqal ulama'u ala annahu law ukriya ala taklim ma'sumin lam yasihha lahu qatluh. dan bersepakat ulama atas bahwasanya seandainya dia dipaksa untuk membunuh seorang yang maksum, ya, orang yang dilindungi darahnya yang tidak boleh dibunuh, maka tidak sah nam pembunuhannya tersebut, yakni tidak dibenarkan. Tidak benar perbuatan dia membunuh orang lain, ya, walaupun dipaksa. Ya. Fa innahu innama yaqtuluhu bi karena sungguhnya dia memburunya ya, memburunya itu dengan dengan pilihan dia waftida'i nafsihi biqatlihi sebagai tebusan dari dirinya daripada saya mati mending saya bunuh orang ini ya. dia ada dua orang muslim sama-sama muslim ya, diancam bunuh dia kalau tidak bunuh dia saya bunuh kamu ya. maka para ulama sepakat tidak boleh ya, tidak boleh membunuh orang itu semata-mata untuk menebus dirinya untuk membebaskan dirinya dari dari pembunuhan. Nah Hada ijma'un minal ulama'il mu'tadi bihim. Ya, ini adalah ijma' dari kalangan para ulama yang teranggap ya, dari para ulama yang teranggap di antara mereka. Nah. <clears throat> Tsumma dzakara ba'da hadza, kemudian ya, beliau menyebutkan setelah ini annal ikraha 'ala al-aqwali ma'fun anha. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya terpaksa di dalam ucapan ini dimaafkan. Ya. Terpaksa, dipaksa Ayub katakan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Katakan bahwasanya Allah punya anak. Kalau tidak saya bunuh kamu. Ya. Kemudian dia mengucapkan ya, dalam keadaan terpaksa dan hatinya tetap beriman. Nam, maka yang demikian ini maafun anha. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La insanu idza ukriha 'alaiha. Dan seseorang itu tidaklah berdosa apabila dipaksa untuk mengucapkan seperti ini, ya. Tidak berdosa ketika terpaksa mengucapkan suatu perkataan, ya, walaupun perkataan kufur. Nah, tapi kalau terpaksa dia tidak berdosa. Wa anna ikraha 'ala al-af'ali fihi khilafun bainal ulama. Ya. Adapun ikrah paksaan di dalam perbuatan, maka di sini ada khilaf di kalangan para para ulama. Nah, ya. Jadi kalau paksaan di dalam berbuat, di dalam perbuatan, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Intah kalamuhu rahimallahu taala. Ya, sampai di sini perkataan beliau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Walhasil ya, dan kesimpulannya annal isma marfu'un an haula'i tsalatsa. Dan kesimpulannya bahwasanya dosa itu diangkat dari ketiga macam orang ini, ya. Ketiga macam orang ini. Wa ammat domanu idza atlafa nafsan aw malan fayatmanun ya adapun jaminan atau ganti rugi apabila dia merusak ya, jiwa atau merusak harta merusak jiwa yakni sampai membunuh atau sampai melukai menyebabkan sakit nam atau merusakkan harta maka mereka nam mengganti rugi ya, ada ganti rugi apabila mereka merusak jiwa atau merusak harta, maka dia harus mengeluarkan ganti rugi. Li'anna ad-damana murattabun ala nafsil fi'li wal itlaf. Ya. Sawaun qasada aw lam yaqsid. Nah, karena sungguhnya ganti rugi itu merupakan konsekuensi dari perbuatan dan perusakan itu. Ya. Sama saja dia berniat atau tidak berniat. Ya.